Sebuah kata yang sangat mudah untuk kita ucapkan bersama, namun sangat berat dan sulit untuk kita laksanakan dan kita realisasikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seorang salafus saleh mengatakan yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ma alajtu syai'an ashadd alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat dibandingkan dengan niatku karena dia senantiasa berbolak-balik namun kalau kita memperhatikan perkara-perkara atau manfaat dari ikhlas di antaranya sudah kita dengarkan bersama bagaimana kisah seorang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada raja kemudian menyampaikan bahwa tidak ada sesembahan yang berada sembah selain Allah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya berupa berimannya penduduk raja, berimannya rakyat seluruhnya meskipun dia harus mengorbankan dirinya dan juga bisa berbicara seorang anak kecil, seorang bayi yang mengatakan kebenaran kepada ibunya. Dan juga pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa keselamatan dari ancaman yang dilakukan oleh para tentara raja yang akan melemparkan dia dari gunung dan akan menenggelamkannya ke dalam dasar lautan. Namun semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagaimana dengan kisah Nabi Ibrahim bersama istrinya ketika meninggalkan anaknya bersama istrinya di dalam di kota Mekah sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari bahwa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya Ismail yaitu di kota Mekah di mana di situ tidak ada satupun manusia yang ada di situ ditinggalkan di situ bersama anaknya yang masih kecil kemudian Nabi Ibrahim meninggalkannya lalu Hajar istrinya mengatakan wahai Ibrahim ya Allahu amruka bihada apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu dengan ini? Ya, kenapa? Faqalahu mirawan mengatakannya berkali-kali. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Ibrahim tidak berpaling kepadanya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya." Apa kata istrinya? "Idzan la yudayyuna Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Suatu ungkapan yang sangat besar akan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang istri mendengarkan apa yang dikatakan oleh suaminya bahwa suaminya akan meninggalkannya karena Allah Rabbul Alamin dia ditinggalkan karena menunaikan perintah dari Allah sang istri mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam Allah amaraka bihada Allahkah yang memerintahkan engkau dengan ini Qala na'am. Qala idan la yudayi'una. Ya benar, Allah yang telah merintahkannya. Apa jawaban sang istri? Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kemudian kembalilah sang istri kepada anaknya dan Nabi Ibrahim meninggalkannya di mana? Yaitu di sebuah lembah yang tidak ada penghuninya, di sebuah lembah yang di situ tidak ada makanan, kecuali Nabi Ibrahim hanya meninggalkan sekantong kulit yang berada yang ada di dalamnya kurma. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kedua anak kedua eh, keluarganya, istri dan anaknya. Dan dia berdoa, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala <clears throat> dengan doanya yaitu Rabbana إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Perhatikan di sini bagaimana doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil Ismail alaihi salam. Apa kata beliau? Ya Tuhan kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman. Di dekat rumah engkau yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Subhanallah, sebuah doa yang harusnya masing-masing kita meniru bagaimana Nabi Ibrahim sangat mengharapkan kepada Allah agar memberikan pertolongan kepadanya, kepada anak dan istrinya, dan agar mereka menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Hendaklah kita berdoa untuk anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, menjadi generasi-generasi yang kita harapkan bisa melanjutkan amal soleh kita hingga kita mati. Idza mata banu Adam in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Apabila anak Adam meninggal, putuslah semua amalnya. Kecuali tiga perkara, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan atas keikhlasan Nabi Ibrahim. Apa pertolongannya? Adalah menyampaikan tauhid kepada manusia. Dan juga dikabulkannya doa Nabi Ibrahim. Beliau berdoa agar anaknya menegakkan solat. Bukankah Ismail adalah anak yang membangun Baitullah bersama Nabi Ibrahim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut bahwa ketika Hajar ya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian terasa haus dan mencari air ke sana kemari, pergi ke Bukit Sofa, kembali ke Marwa, dari Marwa ke Sofa sampai tujuh kali yang menjadi sa'i bagi orang-orang yang menjalankan umroh dan haji. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Ismail yang masih kecil kemudian menghentakkan kakinya dan keluarlah air zam-zam dan malaikat mengatakan la takhafu ad-dhi'ah ad-dhi'ah fa innaha huna baitan lillah yabnihi hadzal ghulam abuhu wa anna Allah la yudayyu ahlahu malaikat mengatakan kepada Hajar ya kepada ibunya Nabi Ismail janganlah kalian takut ya terlantar karena di sini akan di, ada ada rumah Allah, Baitullah yang akan dibangun oleh anak ini bersama dengan ayahnya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentelantarkan keluarganya. Subhanallah. Kalau kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mentelantarkan warga kita. Allah Subhanahu wa taala akan melihara kita. Allah Subhanahu wa taala akan melihara anak dan istri kita ketika kita sudah melepaskan segalanya untuk Allah. Ketika kita ikhlas dalam kita menyerukan agama ini untuk Allah, ketika kita ikhlas dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam yang telah dijalankan oleh Nabi Allah yaitu Ibrahim alaihissalam ketika ikhlas meninggalkan anak dan istrinya subhanallah kita bisa menikmati air zam-zam disebabkan doa Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Ya Allah, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah menaruh keturunanku di lembah di satu lembah yang tidak ada tanaman inda baitikal muharram di sisi rumahmu yaitu Baitullah al-Muharram Rabbana liyuqimus salah ya Allah mudah-mudahan mereka bisa menegakkan solat faj'al al minan nas maka jadikan hati-hati manusia sebagian manusia tahu ilaihim datang kepada mereka cenderung kepada mereka warzuqhum minas samarat berikan kepada mereka rezeki la'allahum yashkurun agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lihat bagaimana air zam-zam yang sudah sejak zaman dahulu sampai sekarang sudah berjuta-juta manusia dan membuktikan dan terbukti apa yang telah di kabulkan dari doa Nabi Ibrahim bahwa manusia datang seluruhnya menuju Baitullah sebagaimana yang sudah berlalu pelaksanaan haji kaum muslimin seluruh dari penjuru dunia datang menuju Baitullah mereka berbondong-bondong menyambut panggilan Allah dan mereka pulang semuanya di samping mereka sudah minum sepuas-puasnya air zam-zam yang ada di sana mereka pun juga bisa membawa pulang masing-masing subhanallah ini semua keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anak dan istrinya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Air Zam-zam yang menjadi air menjadi obat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma'u Zam-zam lima balahu Air Zam-zam tergantung untuk apa diminum Demikian juga beliau bersabda innaha mubarakah wa hiya ta'amu tu'min wa shifa'u sukmin bahwa air zam-zam merupakan air yang berkah ya, merupakan makanan yang mengenyangkan dan minum obat yang menyembuhkan penyakit khairu khairu ma'i ala wajhil ardi ma'u zamzam fihi tu'amun minat tu'm wa shifa'un minat sukmi dan sebaik-baik air adalah di atas bumi adalah air zamzam -zam di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan juga berobat dari penyakit. Hadis tersebut adalah sahih disahihkan oleh albani rahimahullahu taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang senantiasa ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Laqad kana min madahiril ikhlas inda Ibrahim imtisaluhu li amrillah sungguh telah nampak keikhlasan dari Nabi Ibrahim yaitu menjalankan perintah Allah dengan apa biwat izaujihi wabnihi fi ardil la anisa fiha wala syai'a dengan menaruh meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil di sebuah tempat yang tidak ada orang dan tidak ada sesuatu apapun wa hadzal madhar kadzalika kana wujudan fi zaujih demikian juga ya bahwa madhar atau eh, tampak keikhlasan seperti ini juga terdapat pada istrinya ketika istrinya mengatakan di akhirnya Allahu amaruka bihada Allah kah yang telah memerintahkanmu dengan ini apa katanya na'am ya qalat idzan la yudayyi'una oleh karena kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami subhanallah sebuah pernyataan seorang istri yang solehah kepada suaminya yang soleh ditinggalkan untuk menjalankan perintah Allah Rabbul Alamin. Dengan ikhlas, sang suami meninggalkan anak dan istrinya. Dengan ikhlas, istri merasa ditinggalkan oleh suaminya dengan anak yang, anak yang masih kecil. Tidak ada apa-apa di situ, hanya sekantong kulit kur, sekantong kulit di dalamnya terdapat kurma dan juga sekantong air. Kemudian Allah menyuburkan tanah tersebut Kemudian Allah SWT memberikan keberkahan. Bisa kita lihat sampai sekarang keberkahan itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar dari kisah Nabi Ibrahim bersama keluarganya ini dengan keikhlasan Allah Subhanahu taala menjadikannya keluarga yang berbahagia tentunya dunia dan akhirat menjadi keluarga yang menjalankan perintah Allah bagaimana anaknya dijadikan juga sebagai seorang nabi Bagaimana istrinya bisa taat kepadanya, bisa mengatakan kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau memang ini benar perintah Allah, Allah akan menjaga kami. Subhanallah. Kemudian ikhwan fiddin, pendengar rojak yang dimulakan Allah, penulis mengatakan minal ikhlas an malas as-solihat ma'a azabil akhirah. Di antara keikhlasan adalah engkau melakukan amal-amal soleh ma'a fi azabil akhirah dengan rasa takut kepada adab akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Insan pada ayat ke-8 sampai ke-11 Allah berfirman wa yud'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا Allah SWT berfirman dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada satu hari yang di hari itu orang-orang berbuka masam, penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Subhanallah. Ya. Orang-orang yang memberikan makan Orang-orang yang membantu, memberikan bantuan, memberikan apa yang ada pada dirinya dari sesuatu, sesuatu yang dia cintai. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang dia cintai. Karena Allah berfirman, ya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah mencapai kebaikan sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Dan mereka ini adalah orang-orang yang telah memberikan makan. Waj'imun tuama ala hubbi. Atau yang lain. Harta dari hartanya. Dari uangnya. Dari harta bendanya. Yang dia cintai. Bukan yang dia nggak suka baru diberikan kepada orang. Bukan yang tidak diperlukan baru diberikan kepada orang. Tapi apa yang dia sukai, wa yut'imuna at ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira yaitu memberikan apa yang dia cintai, makanan kepada orang miskin, orang anak yatim, kepada anak orang yang tertawan. Dia mengatakan bahwa kami innamanutimukum liwajahillah. Sesungguhnya kami memberikan makan pada kalian karena mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan dan kami tidak menghendaki dari kalian jaza balasan wala syukur dan ucapan terima kasih apa yang menjadi latar belakang yang mendorong dia untuk memberi sesuatu yang dicintai kepada orang yang butuh? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut kepada Rob kami pada hari di mana wajah-wajah menjadi masam, di mana wajah-wajah bermuka sedih karena penuh dengan kesulitan pada hari itu yaitu pada hari kiamat fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum dengan apa yang dia lakukan yaitu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bukan mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih karena dia memberikan bantuan karena takut kepada Allah apa balasan Allah fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara mereka dari kesusahan pada hari itu pada hari kiamat ya di mana kesulitan demi kesulitan yang tidak ada tandingannya tapi Allah menyelamatkan mereka dari hal tersebut walaqahum nadrataw wa surura dan Allah Subhanahu wa taala menjernihkan wajah-wajah mereka dan membuat hati-hati mereka bergembira Kemudian penulis mengatakan, "Fahaula lam yaf'alul khaira intidara jaza'in nas wa syukrihim." Mereka melakukan kebaikan-kebaikan tersebut tidak menunggu balasan manusia dan ucapan terima kasih mereka. Walam yakum minhum manun bitaqdimi tu'am wasyarab wal aun. Dan mereka juga tidak mengharapkan yaitu balasan dari makanan, minuman dan pertolongan yang mereka sajikan, yang mereka persembahkan. Innama sahaba hadhil a'mala khaufun min Allah Sesungguhnya yang menyertai amal-amal perbuatan tersebut, yang mengiringi perbuatan mereka dan membantu orang miskin, memberikan fasilitas kepada mereka dari makanan, minuman dan apa saja dari pertolongan itu khawfun minallah yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman nakhainna inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami memberi makan tadi, memberi bantuan, memberikan fasilitas. Inna nakhafu min Rabbina. Sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami. Yauman abu komtoriro Pada hari abu komtoriro Wajah-wajah bermasam, bermuka masam dan sedih penulis berkatakan fahum yun'imuna taam wa hum yakhafuna min rabbihim yaumal qiyamah. Mereka memberi makan, memberikan bantuan, memberikan pertolongan karena mereka takut kepada Allah pada hari kiamat. Walam yakunu syamikhun nufus. Tidak karena mereka syamikhun nufus merasa, Masya Allah, merasa sombong, merasa tinggi hati. Ya. Muta'alina ala man yuqaddimuna lahum al-aun. Merasa tinggi karena sudah memberikan bantuan, sudah memberikan pertolongan, sombong. Ya. Maka orang yang cerdas orang yang ikhlas karena Allah ketika membantu dia sebagaimana dalam sebuah syair yang artinya ketika dia memberi seakan-akan dia yang meminta. Ketika dia menolong, seakan akan dia yang ditolong dan dia dibantu. Kita bisa bayangkan orang memberi, tapi seakan-akan dia yang memberi, yang yang yang diberi. Orang yang menolong seakan dia yang ditolong. Artinya menjaga benar bagaimana orang yang dibantu agar harga dirinya tidak terinjak-injak. Walam yakunu syamiqun nufus muta'alina ala man yuqaddimuna lahum al'aun. Berbeda dengan orang-orang ketika memberi bantuan dan pertolongan kepada orang seakan-akan subhanallah sudah melakukan segalanya. gerindahkannya orang-orang yang dibantu dan ditolongnya. Na'udzubillahi min dalik. Oleh karena itu, pendengar roja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membantu orang, ketika kita menolong orang, ketika kita memberikan bantuan hendaklah dengan rasa takut min rabbina yauman abusan Sesungguhnya kami melakukan itu karena takut kepada Tuhan kami, kepada Rob kami, pada hari abu sang kontoriro, pada hari wajah berluka masam karena penuh dengan kesedihan dan kesulitan. Ya. Kalau kita tidak bisa memberi bantuan kepada orang, maka dengan ucapan yang baik itu lebih baik daripada memberikan bantuan dengan menyakiti orang yang dibantu. Sebagaimana Allah berfirman, Qaulum ma'rufu wa maghfiratu khairum min sadaqati yatba'uha adza." Qaulum ma'ruf ucapan yang baik Wamafiratun dan maaf, minta maaf. Itu lebih baik daripada orang memberikan sedekah, kemudian menyakiti orang-orang yang diberi sedekah. Ikhwatal iman, pendengar rojak yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah walladzina yu'tuna ba'tau wa qulubuhum wajilah. Pada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 ya. Aisyah bertanya dan orang-orang yang telah diberi karunia ya, mereka telah memberikan kepada orang lain sementara hati mereka takut. Allah berfirman walladzina yatuna ma'atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada tu, kepada Rob mereka. Aisyah berkata, "Humul ladina yashrabuna al-khamra wa yushrifun." Mereka orang-orang yang minum khamr dan melampaui batas. Qala la ya binti as-siddiq. Tidak wahai binti as-siddiq. Ya. Walakinnahum alladina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum ulaika alladziina yusari'una ketika beliau menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 ini di mana Allah berfirman walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rob mereka. Ya. Aisyah memahami ayat ini apakah maksudnya mereka adalah orang-orang yang minum khamr dan melampaui batas? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala la ya binti Siddiq, tidak wahai putrinya as yaitu putrinya Abu Bakar. Tidak wahai Aisyah walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna akan tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang mengerjakan sholat, dan orang-orang yang bersedekah, wahum yakhafun. Sementara mereka takut, mereka khawatir Allah yukbala minhum, tidak diterima. Baik itu puasanya, sholatnya dan sedekah mereka. Siapakah mereka? Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Subhanallah. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang memberikan bantuan dan pertolongan, khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengerjakan sholat khawatir tidak diterima oleh Allah. Orang-orang yang berpuasa khawatir tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita memiliki al-khauf di samping ar-raja. Jangan-jangan puasa kita, jangan-jangan puasa saya, ngaji saya, dakwah saya, ilmu kita semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah memiliki khawatiran. Walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah memiliki khawatiran, ketakutan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Hakim dan keduanya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah Al-Hadis Sahihah. Kekuatan iman, pendengar rojak yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang jangan terlalu pede bisa melakukan kebaikan-kebaikan Jangan terlalu percaya diri bahwa dia sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan dari sholat, puasa, zakat, sedekah, membantu orang dan lain sebagainya. Enggaklah, semua yang kita lakukan harus dibangun. Di samping ar-raja mengharap pahala Allah, yaitu al-khawf, khawatir dan takut. Jangan-jangan Allah tidak menerima semuanya itu. Jangan-jangan dalam kita menolong orang ada riaknya. Jangan-jangan ketika membentuk orang kita ada meremehkan orang tersebut dan seterusnya dan seterusnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya di dunia sementara mereka merasakan sukses merasakan sudah banyak kebaikan-kebaikannya. Mereka lah orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunianya. Wahum yahsabun. Namun ironinya mereka mengira dan menyangka annahum yuhsinuna sun uh, telah melakukan sebaik terbaik sebaik-baiknya. Bagaimana ketika seseorang membantu orang lain ketika seorang melakukan kebaikan-kebaikan maka hendaklah ada dalam hati kita jangan-jangan tidak diterima kebaikanku jangan-jangan kebaikanku gugur disebabkan kita melakukan perkara-perkara yang bisa memang menggugurkan amal kita mendengar rojak yang dimana Allah Subhanahu wa taala kemudian penulis mengatakan Kenapa? Limada tustajabu da'watul madlum wal muttar. Kenapa doanya orang yang didolimi itu diterima oleh Allah. Meskipun orang tersebut orang kafir. Meskipun orang tersebut orang jahat. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Da'watul madlum mustajabah. Wa inkana fa'ajiran fa'fujuruhu ala nafsih. Akhraju Ahmad wa Ibn Syaibah. al Albani bahwa doanya orang yang didolimi itu mustajab Dikabulkan. Meskipun dia itu fajiron. Meskipun dia orang fajir. Orang banyak melakukan dosa. Bagaimana kalau dia itu orang baik? Ya. Sebab fujuruhu ala nafsih. Perbuatan dosanya untuk dirinya. Ya. Wa idha ta'ammalna al-amra wajadna dai yakhlisu fi da'watih atau yukhlisu fi da'wati wa yajma'u qalbahu fi du'a wa la yushkiluhu syagilun 'anil ilhah fi da'watihi. Kalau kita perhatikan perkata tersebut, maka kita dapatkan orang yang berdoa yang ikhlas dalam doanya serta mengumpulkan hatinya ketika dia berdoa. Maknanya ia tidak sibuk hatinya ketika dia merengek kepada Allah dalam doanya. Li'annahu yara annahu la budda min tahqiqi istijabati du'aihi. Karena dia melihat dan memandang bahwa doa yang dia lantunkan kepada Allah ya, dia mengharap betul agar tercapai, agar terrealisasikan, agar di, dikabulkan doa yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab adam istijabah doa dikaulihi dan Rasulullah menjelaskan sebab tidak dikabulkannya doa di mana Allah Nabi bersabda ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah alamu anna Allah la yastajibu doa min qalbin ghafilin lah hendaklah kalian yakin hendaklah kalian berdoa kepada Allah dan kalian yakin bahwa doanya dikabulkan ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai maka di sini hati yang lalai, ya, al-ghafil allahi la yustajabu lahu doa tidak diterima doanya oleh Allah dan orang yang terdolimi, ya, hatinya itu benar-benar kosong dari yang lain kecuali dia ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengikhlaskan doanya. Di sini yang menjadi syahid adalah keikhlasan seseorang ini akan menyebabkan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi orang-orang yang merasa takut kepada Allah dengan amal solehnya. Orang-orang yang ikhlas semata-mata karena Allah, maka menyebabkan banyaknya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kepada mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amal-amal kita menjadi amal yang diterima dan kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari amal-amal kita yang tidak diterima oleh Allah disebabkan ketidakikhlasan kita. Sekali lagi, kata-kata ikhlas sangat mudah untuk dikumandangkan, sangat mudah untuk kita ucapkan, namun sangat berat untuk kita lakukan. Kita hanya mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin atas kelemahan dan kefakiran kita ini dan kita senantiasa untuk selalu beramal Jangan kita mundur untuk kita beramal karena takut tidak ikhlas. Jangan kita mundur untuk tidak berbuat karena takut tidak ikhlas. Majulah untuk tetap beribadah, tetap bersedekah, tetap berdakwah, tetap pelabur ilmi, tetap membantu siapapun yang perlu bantuan dengan kita takut tidak diterima amal kita sebagaimana sifat tadi. Dengan kita takut bahwa amal-amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon ampun kalau kita mendapatkan diri kita terjerumus dan terkubur dengan perkara yang bisa membatalkan amal di antaranya tidak ikhlas. Namun bukan berarti kita tidak mau berbuat. Tetap kita maju untuk melakukan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dan kita mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Insya Allah kita akan lanjutkan perkara ikhlas ini masih panjang pembicaraannya akan tentunya hati-hati kita ini ya jiwa-jiwa kita ini perlu kita selalu siram dan perlu kita bersihkan dari perkara yang bisa menjatuhkan diri kita kepada murka Allah dan menyebabkan amal-amal ibadah kita melayang begitu saja tidak ada artinya. Allah alam. Untuk selanjutnya kembali kepada al Adi Tafadullah. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas uh, penjelasannya di sore hari ini dan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan kita akan langsung lanjutkan Ustaz ya dengan sesi tanya jawab karena iya, waktu yang terbatas. Baik, kami mengundang Anda para pendengar di manapun Anda berada di 8236543 untuk line telepon atau bisa mengirimkan pesan singkat di 0819 Kita angkat yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Dengan saya di mana ya, Bu? Apa tidak kedengaran? Uh, ya? Agak diperkeras, Ibu. Tidak masuk juga suaranya. Ini hilal di kampung? Ya, tidak masuk kemari, tidak ya. masuk ke saya. Ya. ya, coba Ibu di uh, disampaikan pertanyaannya. Begini, Assalamualaikum Ustaz. Iya, Waalaikumsalam Ustaz tidak mendengar, silakan Ibu. Uh, begini, uh, saya pernah dengar bahwa firman ada firman Allah uh, bahwa Allah mengatakan aku sesuai dengan persangkaan hambaku jadi misalnya kalau seperti kata tadi, kalau misalnya kita eh, ragu-ragu e, gitu, gimana ya ini apa amal saya diterima atau gimana atau tidak tuh gimana kaitannya dengan yang yang yang kalimat yang tadi pertama itu. Baik, cukup Ibu ya. Terima kasih. Iya. Wah iya. iya. Ustaz, iya, saya ulang saja. ya. ya. Baik. Ya, uh, ada ayat yang um, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka e, hambaku. Ya, kemudian ketika kita eh, ragu-ragu e, dengan suatu amaran, apakah ini pun termasuk ke dalam e, ayat tersebut, Ustaz? itu bukan ayat, itu hadis ya. karena inda zamni abdi bihi. Ya, bahwa aku berada dalam persangkaan hambaku. Kemudian kalau kita melakukan sebuah amal, kemudian ragu dengan apa maksudnya? Ragu Ya dengan uh, apakah Ya, dengan apakah atau mungkin pertanyaan si ibu tadi, apakah uh, eh, amalan itu sudah sesuai uh, dengan yang dicontohkan uh, atau tidak di dalam syariat begitu, Ustaz? Ya, kalau kita yakin bahwa amal ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan contoh dan kita tahu, ya tentu tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Kalau kita misalkan sudah tahu tidak ada contohnya, tapi kita husnudon. Wah, kita nggak boleh husnudon kepada Allah harus husnudon, nggak bisa. Karena Nabi sudah menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dihadapi dari kami maka tertolak. Ya, namun ketika kita sudah beramal ibadah, ya kita ikhlas dan melakukannya sesuai dengan contoh, maka kita harus ya juga ada al khawf dan kita harus apa namanya wa antum bil ijabah Harusnya husnudon kepada Allah. Amal kita diterima. Tapi kita khawatir, takut. Nah ini. Jadi antara ar-roja untuk Allah wa antum mukidu bil ijabah. Berdoa kepada Allah dan kalian yakin bahwa doanya dikabulkan. Ya. Berharap, kuat harapannya, tapi harus dengan al-khawf. Demikian, Allahu alam. Ya, uh, demik, uh, demikian jawabannya Ibu. Mudah-mudahan uh, bermanfaat dan kita beralih ke pesan singkat. Ya, dari Bapak Imam di Jakarta, apa yang membuat seseorang itu bisa ikhlas dalam beramal dan faktor apa saja yang uh, membuat seseorang itu bisa ikhlas dalam beramal, Ustaz? Ya, pertanyaan yang sangat baik. Pertama adalah kita tahu ya tentang kedudukan ikhlas di dalam amal Bagaimana tahu kedudukan ikhlas? Ya, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kami mengharapkan kesabarannya untuk bisa mengikuti kajian ini. Ya, karena kajian ini penulis menjelaskan tentang ikhlas ya berlembar-lembar sampai berhalaman sampai 78 halaman dan kita masih pada halaman ke-22 atau 23. Masih banyak nanti dijelaskannya. Kemudian yang pertama tadi adalah mengetahui kedudukan ikhlas dan beramal. Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dari yang lainnya. Al-Quran dan As-Sunnah jadi paham oleh salafus soleh. Dari keterangan salafus soleh. Maksudnya kenapa saya katakan bukan dari yang lainnya? Karena ada orang yang mengatakan demikian. Sering kami sampaikan dalam majelis. Ya, pertanyaan tersebut kami ulang. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, saya disuruh diberitahu oleh ustaz saya bahwa sholat itu merupakan urusan pribadi. Oleh karena itu jangan sholat ke masjid, sholat di rumahnya karena khawatir ria. Ya, supaya ikhlas maksudnya. Tentu ini adalah dari perasaan. Sebab kalau kita sholat di rumah, sholat wajib di rumah, ya, karena takut ria, itu ria. Dan kita berdosa. Makanya yang berbicara tentang keikhlasan harusnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana ya maklumat atau berita tentang tentang keikhlasan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, setelah kita tahu itu betapa beratnya sebagaimana pengakuan Sofyan as tadi, yang kedua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimintakan asbab sabar dimintakan istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan aku di atas agamamu. Doa yang diajarkan Nabi juga Allahumma inna bika min an nusyrika bika sya'in na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu dan aku mohon ampun dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu dan karena yang ketidakikhlasan. Ya. Maka ketika kita sudah tahu maklumat dari Al-Quran dan Sunnah, kedudukan ikhlas betapa pentingnya untuk amal, maka kita akan berhati-hati. Ketika kita tahu betapa beratnya setelah tahu perlukan ikhlas betapa beratnya, maka kita minta ampun, berdoa kepada Allah, mohon perlindungan. Berlindung pada Allah dari terjerumusnya kepada ketidakikhlasan. Dan ketika sudah berupaya seperti itu masih terjerumus, tidak ada lain kecuali mohon ampun kepada Allah. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dhanbi. Fa'firli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mengakui akan dosa-dosa kita. Ya. Mengakui akan keterbatasan kita. Maka itu mudah-mudahan bisa menjaga keikhlasan kita. Kemudian kita beramal, kalau amal-amal itu amal-amal yang sunnah, kita bersembunyi dari manusia. Kecuali amal-amal yang wajib yang harus didampakkan seperti sholat, gak mungkin Pergi ke masjid bersembunyi dari manusia. Karena memang itu syiar-syiar Islam. Ya. Jangan sampai dengan perasaan tadi. Sholat merupakan persoalan pribadi. Jangan sholat di masjid nanti ria. Sholat di rumah. Ya. Kalau semua orang punya pandangan seperti itu, masjidnya akan kosong. Untuk apa dibangun? Dan tentu itu salah. Karena orang e, eh, terkul amal liajlin nasriya kata Hudar bin Iyad meninggalkan amal ibadah karena manusia karena ria, ketakut ria itu juga termasuk ria. Ini saya ulang, hendaklah bagaimana mencapai ikhlas, harus tahu ke paham kedudukan ikhlas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah, ya, terjerumus kepada ketidakikhlasan. Yang ketiga adalah berupaya beramal. Ya. Kemudian kalau terjerumus, mohon ampun kepada Allah. Jangan mundur untuk beramal. Yang keempat adalah kalau memang amalan itu sunnah, hendaklah kita berupaya untuk menyembunyikannya sebagaimana dalam sebuah hadis sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh ada tujuh orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah di antaranya adalah rajulun tasaddaqa ya yaitu seorang yang bersedekah bisimalihi ya, dengan tangan kanannya la hatta la ya la ya la, la, la, la, ya, ya Eh, bahwa kama Rasulullah sallallahu bahwa orang yang bersedekah dengan tangan kanannya ya tangan kirinya tidak tidak tahu demikian Allah alam Nah, Ustaz jazakallah khairan atas jawabannya Dan masih dari pesan singkat Dari seorang ibu pendengar kita Saya mempunyai kesempatan untuk bekerja di luar rumah Akan tetapi di rumah saya sudah banyak e, santri yang mengaji Ustaz Sehingga tidak mungkin saya tinggalkan untuk bekerja Karena dakwah akan terputus Eh, pertanyaannya adalah apakah jika saya ikhlas melakukan itu yaitu mengajar santri itu apakah Allah akan memberikan rezeki kepada kami uh, uh, atas perantara mengajar itu Ustaz? Iya. Demikian ya. Iya. Apabila seseorang melakukan sesuatu mengharapkan ridha Allah, maka dunia akan ikut. Ya kalau dia mengerjakan untuk dunia, belum tentu dunia dapat dan akhiratnya pasti tidak akan dapat. Maka na yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuma madhura. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-18 barang siapa mengharapkan balasan segera dunia ya maka kami berikan ya kepadanya kepada siapa? Kepada orang yang kami kehendaki, apa yang kami inginkan. Artinya, muqayyad bil masyiah, terikat dengan kehendak Allah. Bisa jadi orang yang ingin mendapatkan balasan harta, dapat dia. Namun orang yang ingin balasan pujian, tidak dapat pujian. Yang dapat dia ingin pujian, malah dicela, malah dicaci. Ingin kedudukan, malah terlempar. Oh ingin dia ingin dapat pahala, mendapatkan balasan, menjadi menantunya orang kaya. Mungkin bisa jadi dapat dia tapi yang pasti semuanya itu disediakan oleh Allah neraka jahanam. Maka yakinlah ya bagi penanya tadi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak di, disangka-sangka. Maka di sini yang namanya keikhlasan dalam mengajar ngaji khairukum man ta'allamal quran wa 'allama sebaik-baik kalian adalah orang yang paling uh, yang yang belajar Quran dan mengajarkannya kemudian mengajarkannya dengan keikhlasan maka Allah pasti akan memberikan dunianya ya barang siapa bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar dari kesulitannya dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka dan keikhlasan merupakan ketakwaan yang sangat tinggi dan yang paling tinggi demikian Iya, masih dari pesan singkat Ustaz. Uh, dari hamba Allah, di, uh, bagaimana caranya menjaga keikhlasan dan apakah ada doa khusus yang bisa diamalkan untuk menjaga keikhlasan uh, ketika kita uh, menolong seseorang atau memberikan pinjaman kepada teman, walaupun yang meminjam itu selalu tidak menepati uh, selalu selalu tidak menepati janjinya. Tetapi saya ingin menjaga agar tetap ikhlas. Iya, ya kalau kejadian itu terjadi berulang-ulang, maka tentunya kita tidak boleh membiarkan keadaan yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena berarti membiarkan atau memberikan peluang kepada orang untuk berbuat yang tidak benar. Ya. Oleh karena itu, awal kita ketika membantu dia, memberikan hutang, ya kita tidak ngomong sama yang lain, kita menjaga keikhlasan benar. Tapi kemudian berikutnya dia utang lagi tidak bayar lagi terus begitu, berarti dia memang punya karakter dan sifat semacam itu, maka tidak bisa dibiarkan seperti itu, hendaklah kita memberikan nasihat kepadanya. Atau kalau dia utang, jangan usah kalau saya utang. Kalau memang mau ngasih kita, kita kasih saja. Ya. Sehingga apa? Tidak memberikan peluang kepada orang untuk berbuat yang tidak benar. Ya. Yang khawatir kita masuk kepada firman Allah wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan jangan bekerjasama dalam masalah perbuatan dosa ya. dan juga bisa menghancurkan kita seperti itu bukan kita ikhlas kecuali ya kita sudah kamu gak usah pinjam kita kasih kita bantuan pinjam lagi gua gak usah mau pinjam saya kasih karena kamu nggak bisa bayar atau mungkin memang sudah gak niat bayar tadi demikian Ya, kita coba kembali beralih ke panel saja ya di 8236543. Iya, iya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, terputus. Tadi sempat eh, saya sapa Ustadz sebelum ya, kami ya. angkat iya. bertanya, ya. apakah dengan keikhlasan Allah akan menjaga harta dan keturunan kita, Ustadz? Iya. Itu kurang lebih yang disampaikan tadi. Iya. Iya, benar. Iya. Nabi bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Ihfadillah tajidhu jahat, Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan berikan pertolongan kepadamu. Ibnu Hajj Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum Hikam menjelaskan bahwa Allah akan menjaga di sini menjaga urusan dunia dan akhirat. Kalau kita menjaga Allah, menjaga perintah Allah dan perintah Allah yang sangat agung adalah al-ikhlas. Al-ikhlas merupakan perintah Allah yang sangat agung, sangat besar. Dan kata beliau tidak hanya menjaga kita, tidak hanya menjaga urusan dunia tapi juga akhirat. Tidak hanya kepada terbatas kepada kita tapi juga kepada keturunan, kepada harta kita. Ya. Oleh karena itu dalam surah Al-Kahfi ya ada ayat ya ketika Musa Nabi Musa bersama uh, eh, Al Khidir ya uh, mendapatkan bangunan yang meroboh, lalu hadir kemudian membangun kembali tembok tersebut mengroboh dan Musa mengatakan kalau engkau mau minta upah bisa diberikan oleh mereka. Apa kata Khadir? Sebagaimana firman Allah, "Wa amal jidaru fakana lihulamaini yatimaini ya, fil madinati Wakana kana tahtahu kanzul lahuma wa kana soliha. Adapun tembok yang meroboh ini milik kedua anak yatim di kota tersebut. Ya. Di bawahnya terdapat harta simpanan bagi keduanya. Kalau dibiarkan roboh, kemungkinan akan hilang diambil orang. Tapi sama akhir dibangun. Ya. Merupakan penjagaan Allah kepada harta anak-anak ini, anak yatim tersebut sehingga dibangun kembali dan terjaga hartanya tidak hilang. Kenapa? Bukan Abu Humal Solihah Karena bapaknya adalah orang yang soleh. Orang yang soleh ya apa? Orang yang beramal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang ikhlas sesuai dengan contoh Nabi. Sebagaimana penjelasan Fudel bin Iyan bahwa amal soleh adalah ya inal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakun khalisan sawaban wa khalis an yakun lillah wa sawab an yakun ala sunnah amal yang soleh adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas dan mutabaah sesuai dengan contoh sehingga akan mendatangkan apa penjagaan Allah Rabbul Alamin kepada kita baik urusan dunia maupun akhirat tidak hanya terbatas kepada kita, tapi juga kepada anak-anak keturunan kita. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keikhlasan beliau menjalankan perintah Allah, Allah menjaga anak dan istrinya ya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya, jazakallah khairan dan demikian Ibu jawabannya. Uh, masih ada kurang lebih 20 menit tersisa untuk kita bersoal jawab di sore hari ini. Kita beralih kembali dari pesan singkat Ustadz. Ustaz, ya. ketika kita hendak berbuat maksiat, kemudian kita teringat bahwa ada yang akan mencatat amal buruk kita, yaitu uh, malaikat yang selalu mengiringi kita. Pertanyaannya adalah, ketika yang teringat pertama kali adalah malaikat pencatat amal, bukan Allah, apakah ini termasuk syirik, Ustaz? Iya. Uh, baiklah. Apakah yang kita ingat adalah malaikat yang mencatat amal apa namanya uh, amal kita yang kita ingin apakah ini termasuk syirik? Tentu tidak. Karena apa? Karena memang malaikat itu diutus oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tahunya. Kenapa ada malaikat yang mencatatnya? Karena kita tahu dari yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, bukan karena dari yang lain ya. Dan dan dalam masalah ini tentu saja tidak ya, tidak termasuk kepada perbuatan syirik ya termasuk e, malu kepada malaikat ya ketika kita melakukan sesuatu tidak termasuk kepada hal tersebut tidak ya. namun tentunya yang kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala demikian iya masih dari uh, pesan singkat Ustadz. Eh, saya berniat untuk meninggalkan pekerjaan yang sangat yang saat ini saya uh, kerjakan karena ikhtilat dengan akhwat Ustadz yang tidak mungkin dihindarkan. Tapi bayang-bayang uh, uh, maksudnya saya takut setelah itu saya susah akan mendapatkan pekerjaan kembali ketika saya meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Ya memang ini pertanyaan yang yang berat ya, untuk dijawab. Pertama, Eh, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakin bahwa Allah taala yang akan memberikan rezekinya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi kecuali tanggung jawab Allah, tanggung Allah memberikan rezekinya. Intan surullah yang surkum istabit agdamakum. Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Dan akan mengukuhkan kedudukan kalian. Ya. Kemudian dari keadaan ini, memang pekerja, kalau pekerjaannya hukum asalnya halal, ya kemudian eh, apa ada istilah apakah bisa dihindarkan? Ya, kalau memang tidak bisa dihindarkan, ya maka hendaklah kalau memang bisa dihindarkan dihindarkan, kalau memang tidak, ya maka hendaklah kita eh, apa namanya bertawakal kepada Allah untuk mencari yang lainnya. Kenapa demikian? Ya, karena Eh, sesuatu yang baik, sesuatu yang halal, kalau diraih kecuali tidak bisa diraih kecuali dengan yang haram, ya maka ya bisa akhirnya bisa menjadi haram karena apa al al wasail uh, eh, kahukbil ya al wasail kahukbil artinya uh, apa namanya wasilah-wasilah sebagaimana tujuannya. Kalau memang tujuannya itu baik, ya, dengan wasilahnya juga dengan yang baik. Ya. Nah di sini wasilahnya tidak baik, ya. maka yang dituju baik. Maka di sini hendaklah uh, seorang yang seperti menghadapi keadaan semacam ini ya bertakwa, bertakwa, bertakwa kepada Allah. Kalau memang bisa dihindari dihindari, kalau memang tidak bisa dihindari, ya hendaklah mencari yang lainnya. Sebab apa? khawatir pada akhirnya nanti terfitnah kemudian terjadilah sesuatu yang lebih besar bahayanya di samping uh, kebaikan yang diharapkan ya. Wa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindari kerusakan lebih dahulu daripada meraih kebaikan ya. Dan kebaikan-kebaikan yang lain kalau memang bisa didapatkan adalah mencari yang lainnya. Demikian Allah alam. Ya, Ustaz, pertanyaan berikut agak sedikit menyimpang Ustaz mengenai uh, mengirim pahala bacaan Quran Ustaz. Apakah ini disyariatkan? Iya. Bapak Zarkasi di Cibubur, silakan. Iya. Uh, kalau kita buka dalam firman Allah surat An-Najm ayat 38 dan juga 39 Allah berfirman, "La taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a." orang tidak menanggung dosa orang lain dan tidaklah bagi seseorang kecuali yang diusahakannya. Dalam ayat ini surat An-Najm 39 ini ya Al-Hafiz Ibnu Katsir beliau menukil perkataan Al-Imam Syafi'i bahwa orang yang mengirim bacaan dari Al dari Al-Qur'an tidaklah sampai kepada si mayit. Mengirim pahala bacaan kepada si mayit tidak sampai kepadanya ya menukil perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa demikian kata beliau? Karena Nabi tidak pernah mencontohkannya dan juga para sahabat tidak pernah melakukannya. Ya, dan seandainya baik, ya, beliau menukil ah, mengucapkan laukan al khairan la sabakuna ilai. Seandainya itu baik pasti la sabakuna mereka akan mendahului kita untuk untuk melakukannya. Tidak mungkin. Apalagi Quran turun kepada mereka dan tidak ada satu contoh pun dari mereka yang mengirimkan pahala bacaan tersebut. Maka dengan demikian, ya, bagaimana perkataan Imam Imam shafii tadi, tidaklah sampai bacaan orang-orang yang membacakan Al-Quran yang pahalanya ditujukan kepada orang yang meninggal. Adapun sedekah, ya maka sampai sebagaimana juga terdapat dalam hadis tersebut Adam hadis yang luar Imam Bukhari ya dan juga haji ya itu juga sampai korban juga sampai sebagaimana penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga Syekh bin Bas rahimahullah taala ya demikian. Ya demikian. Semoga bermanfaat dan jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian masih dari pesan singkat kembali Eh, ketika kita membantu saudara kita, tapi setelah itu timbul perasaan bangga dalam hati karena telah e, mampu untuk membantu saudara kita. Apakah perasaan tersebut merupakan salah satu dari perangkap syaitan untuk membuat kita ujub, Ustaz? Dan apakah iya. amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Iya. Kalau kita senang dengan perbuatan baik kita, maka ini merupakan hal yang manusiawi dan itu disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi bersabda Allah berfirman, "Ya ibadi innamahiya a'malukum uhsiha lakum tsumma wafikum iyyaha. Faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsah." Ya, meskipun ini ditujukan nanti pada di akhir zaman, yaitu di akhirat bahwa Wahai hamba-hambaku kata Allah, itulah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian dan aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan adalah memuji Allah. Artinya kalau kita mendapatkan kebaikan-kebaikan kita dan kita senang. Karena memang di antara tanda-tanda hati yang baik, di antara tanda hati yang sehat adalah senang, bangga dengan perbuatan baiknya. Tapi bangga di sini jangan sampai kepada ujub. Bangga di sini jangan sampai kepada be, apa namanya kagum kepada dirinya tentu itu merupakan keburukan orang yang mengagumi dengan kebaikannya itu merupakan keburukan menghantarkan kepada kebinasaannya kepada kehancurannya namun kalau dia senang merasa senang karena sudah berbuat baik ya itu merupakan tanda hati yang sehat tanda hati yang baik kalau orang justru ketika berbuat jelek senang ya berbuat baik susah sedih ya telah bersedekah telah membantu orang malah terasa kayak kehilangan ya apa yang ada pada dirinya maka itu tanda-tanda hatinya adalah ya sakit ya. namun tanda keba kebanggaan di sini jangan sampai kepada ujub ya, itu ujub kagum kepada dirinya itu jelas merupakan penghancur amal kita dan menghancurkan diri kita namun kalau kita bangga senang maka ya, itu merupakan hal yang manusiawi ya atau kita mendapatkan pujian dari orang lain sementara kita sudah melakukannya berupaya untuk semata-mata karena Allah maka itu merupakan apa sebagaimana ditanya kepada Nabi oleh seorang sahabat ya kalau orang mendapatkan pujian atau dapatkan balasan harta sementara dia sudah ikhlas ya apa katanya tilka ya uh, ajil busyra tilka ajil busyra mukmin ya, itu merupakan uh, kabar gembira yang disegerakan kepada orang yang yang beriman demikian Allah Allah Nah, demikian jawabannya dan semoga bermanfaat. Masih dari pesan singkat Ustadz mengenai ayat Fabini amati rabbika fahadis. Iya. Ah, ketika kita memiliki kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian kita uh, memper, memperlihatkannya atau uh, mem, ya memperlihatkannya kepada ya. saudara kita, apakah ini termasuk ria atau memang sudah termasuk dalam ayat tersebut Ustaz? Iya. Kembali kepada niatnya. Memang benar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah fahaddis. Ya, dan Allah senang kalau kita itu ya e, bergembira atas karunia yang Allah berikan. Ya, bergembira atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga wa amma bi ni'mati rabbika hadis. adapun dengan nikmat Rabbmu maka bicarakanlah maka ketika kita misalkan alhamdulillah saya ya gajian naik ya alhamdulillah anak saya sembuh alhamdulillah anak saya apa namanya uh, bisa lulus dari ujian nikmat Allah termasuk alhamdulillah saya bisa naik haji ya nah, namun ketika berkaitan dengan amal-amal yang seharusnya karena Allah ya maka kembali kepada kondisi dan keadaan ya kalau memang kita berjerumus kepada ria maka kita di situ lebih baik kita diam kita hati-hati ya karena nikmat Allah banyak. Misalkan kita bisa sembuh, bisa mendapatkan gajian naik, bisa mendapat rezeki yang lainnya itu bicarakanlah. Tapi ketika berkaitan dengan amal ibadah, ya kalau memang pembicaraan kita bersyukur bisa naik haji, kemudian bisa menggugah orang supaya naik haji, bersyukur bisa berkorban, dengan bisa menggugah orang bisa berkorban dan sebagai dan, dan sebagainya, maka kalau itu ada masalahnya, baik masalah untuk kita bahwa ini merupakan pembicaraan untuk membicarakan nikmatan atau ya yaitu e, apa namanya bermanfaat bagi orang lain agar orang lain tersebut bisa meniru ya maka tidak ada masalah dalam masalah ini namun tetap hati kita harus minta e, berlindung kepada Allah jangan sampai kita tujuannya adalah pamer atau ria sehingga tidak sampai menggugurkan amal ibadah kita demikian Allahu alam Ya baik masih dari pesan singkat Ustaz. Uh, bagaimana agar uh, penanya tetap taat kepada Allah dan mudah-mudahan itu termasuk kita uh, agar tetap kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya walaupun kon dalam kondisi serba kekurangan dalam materi dan terasing di masyarakat Ustaz. Iya, iya. Ya. Uh, semua adalah ujian bagi kita. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Dan kepada kami kalian kembali. Orang diberikan kenikmatan ujian. Orang diberikan kelebihan harta ujian. Diberikan kekurangan harta ujian. Jangan sampai mengatakan Sebagaimana Allah berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama." Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Ya. Adapun orang yang Allah uji padanya, diberikan kemuliaan, ditambahkan nikmat kepadanya, hartanya, anaknya, masya Allah, ya lalu dia mengatakan wah Allah telah memuliakan aku demikian sebaliknya ketika Allah uji padanya dikurangi hartanya dikurangi rezekinya kemudian dia mengatakan aduh Allah telah me menghinaku kalla sekali lagi tidak seperti itu semua merupakan ujian dan ketika kita menyadari bahwa itu ujian ya maka itu juga merupakan apa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Bagaimana supaya kita tetap bisa taat? Ya, dengan dikucilkan orang karena nggak punya. Ya justru ketika kita dengan ilmu segalanya bisa kita hadapi dengan baik. Bahwa saya menghadapi keadaan seperti ini adalah ujian dari Allah. Ya. Maka orang yang dapat ujian bersabar. Sabarnya apa? Sabarnya pertama tetap sebagaimana tiga macam sabar. As-sabru fi taatillah. Sabar tetap menjalankan ketaatan pada Allah. Sabar dengan apa? Menjauhi an maksiatillah dari maksiat pada Allah. Sabar kepada apa? Sabar ala akdarillah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mengetahui? Tidak bisa tidak betul dengan ilmu. Keutamaan apa? Keutamaan sabar, ya ونبلوكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون bahwa benar-benar kami uji kalian dari sesuatu rasa takut, Oh, ya, kemudian rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka? Orang-orang ketika dapat musibah mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Kemudian, bagaimana supaya kita bisa tetap menjalankan ketaatan kepada Allah? Ketahuilah keutamaan-keutamaan sabar tadi. Ya keutamaan-keutamaan sabar tadi. Bahwa utamaan sabar adalah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Dengan sabar Allah akan mengangkat derajatnya dan akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Dan pandanglah bahwa orang itu mulia dan hinanya tidak diukur dari harta. Perhatikan wahai saudaraku yang dicintai Allah Kemuliaan seseorang tidak diukur dari penampilan fisik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang bertakwa. Nabi bersabda, Inna Allah la yanduru ila suarikum wa la jasamikum, walakin yanduru ila pulubikum, wa amalikum. Rawahu muslim. Allah tidak melihat Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada kalian kepada bentuk fisik kalian, kepada harta kalian, kepada ketampanan kalian, kepada harta pakaian kalian, bukan kepada mobil kalian, kepada rumah kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Subhanallah. Jangan merasa hina karena kita miskin. Ya. Kita harus memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Walillahil izzatu jami'a. Hanya di sisi Allah lah kemuliaan itu. Kalau kita ingin mulia, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya orang-orang yang hina melihat orang lain yang memiliki kekurangan harta diremehkan. Mereka hanyalah hanya orang-orang yang hina. Orang yang mulia adalah tidak seperti itu. Ya. Hanya orang-orang yang hinalah yang menghina orang. Hanya orang-orang yang kerdil, yang tidak memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Orang-orang yang menghina, orang-orang yang tidak punya. Maka kita jangan merasa terhina karena kemiskin harta. Tapi kita merasa hina kalau kita tidak bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa bisa memberikan kemuliaan kita di hadapan Allah yaitu kita menjalankan perintah Allah. Walillahil izzatu Ya, jami'a dan hanya di sisi Allah segala kemuliaan. Ya. Dengan menjalankan perintah Allah, kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan larangan Allah, kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Barak mengatakan raaitu tunuba tumitul quluba wa qad yurisutunna itmanuha. Ya. Wahayatul dan aku eh, aku melihat perbuatan dosa itu bisa mematikan hati dan mewarisi kehinaan kepada pelakunya. Maka kalau kita berbuat dosa, diantaranya berbuat dosa dalam meremehkan orang, sombong dengan yang ada padanya, dan lain sebagainya, itu bisa mewarisi kehinaan kepadanya. Oleh karena itu, jangan merasa hina dengan dengan dikurangi harta oleh Allah. Ya, sebagaimana firman Allah tadi dalam surah Al-Fajr, "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu, fayaqul rabbi ahanan." Kalla, Ya, ketika Allah mengurangi hartanya, mengatakan Allah telah menghinaku. Tidak, sekali lagi tidak. Semua merupakan ujian. Ya, ujian. Dan jangan sampai kita tidak lulus karena Allah menguji dengan kekurangan harta. Mintalah kepada Allah ampunan. Ya, demikian. Nah Ustaz karena keterbatasan waktu, ya. waktu ya. ya mungkin itu yang ter terakhir ya. saja dan Baik, ya. kesimpulan ya. apa yang bisa kita ambil untuk sore hari ya. ini Ustaz? Baiklah kemudian selanjutnya Ikhwan fitin rahimani wa rahmakumullah. Betapa tingginya nilai keikhlasan, namun betapa sulitnya. Semakin sulit semakin tinggi nilainya di hadapan Allah. Dan betapa besar manfaatnya keikhlasan dunia maupun akhirat. Dan betapa lemahnya, betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau jujur ternyata masih banyak dan banyak yang kita terjerumus di dalamnya, tidak ikhlas dalam kita berbuat ibadah kepada Allah, cuman hanya satu kita mengharap doa mengharap kepada Allah ampunannya, mengharap kasih sayangnya. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid, kita menunggu sholat, malaikat mendoakan kepada kita, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu. Ya Allah sayang dia dan ampun dia. Mudah-mudahan doa tersebut dikabulkan. Karena memang kita ini orang yang sangat lemah, orang yang sangat membutuhkan Allah Rabbul Alamin. Membutuhkan kasih sayang dan ampunannya. Oleh karena itu, tidak ada kata lain. Dengan kelemahan dan kekurangan kita, kita akui semua semua dosa kita dan kita minta ampun pada Allah Rabbul Alamin serta penjagaannya. Semoga kita termasuk di dalamnya dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah sabat sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.